وعلى آله وصحبه وسلم ba'd kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Ahad pagi Masjid Al-Asif Pakungurjo rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan uh, pelajaran tentang fikih salat tepatnya nanti kita akan bahas tentang masalah seputar sujud sahwi dari kitab Fatawa, Fatawa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. <clears throat> Yaitu pertanyaan yang ke-271 tentang sebab-sebab disyariatkannya sujud sahwi. Sujud sahwi dalam sholat Sebabnya secara global salah satu ada tiga macam. Tiga sebab yaitu karena melakukan penambahan atau karena mengurangi atau karena ragu-ragu. Tambahan misalnya seorang ketika sholat dia nambah ruko, menambah sujud, menambah berdiri atau menambah duduk yang tidak dituntunkan. Mengurangi Contohnya seorang mengurangi rukun atau mengurangi salah satu kewajiban sholat. Ragu-ragu artinya bimbang. Berapa banyak dia sholat, dia sholat apakah tiga rokaat atau empat rokaat misalnya. Kemudian uraian detailnya. Adapun ragu-ragu atau lupa sehingga melakukan penambahan, maka jika seorang itu zada dia melakukan penambahan dalam sholat, dia nambah satu ruku atau sujud, atau berdiri atau duduk, muta'amidan. Jika tambahan itu dilakukan secara sengaja, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Li'annahu idza zada karena jika dia menambahi maka dia telah melakukan sholat tidak dalam bentuk yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. nya sehingga termasuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melakukan amal yang tidak kami ajarkan, dampaknya fawarodun tertolak. Tertolak di sini kemudian dimaknai batal. Namun jika seorang melakukan penambahan karena lupa maka sholatnya tidak batal akan tetapi dia perlu sujud sahwi dan letaknya setelah salam. Dalilnya hadis dari sahabat Abu Rairah radhiallahu anhu di kasus ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam padahal baru dapat dua rakaat di salah satu dari sholat asyi, sholat sore yang dimaksud dengan e, salah satu salat asyi boleh jadi salat duhur atau salat asar. Tatkala mereka sahabat mengingatkan Nabi, akhirnya Nabi melakukan bima baqiya min salatihi. Salat yang tersisa yang belum dikerjakan, kemudian salam, kemudian sujud sahwi dua kali setelah salam. Hadisnya mutafakun alaih. Dan hadis Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat bihim mengimami para sahabat sholat duhur lima rakaat. Maka tatkala selesai yaitu salam kilalahu maka ada yang menyampaikan kepada Nabi azita fi sholati apakah ada tambahan ada penambahan dalam sholat Nabi mengatakan bermadaka apa itu yang terjadi maka sahabat mengatakan anda sholat lima rakaat. Fatan narijalaihi maka Nabi melipat e, dua kakinya yaitu mengambil posisi tawaro wastaqbalal kiblat kemudian menghadap kiblat kemudian sujud dua kali kemudian mengurangi jika seorang itu mengurangi salah satu rukun sholat maka ada tidak lepas dari beberapa kemungkinan Kemungkinan yang pertama, dia ingat sebelum sampai tempat yang sama, rukun yang sama di rokaat berikutnya. Maka dalam kondisi ini ketika belum sampai di rukun yang sama di rokaat berikutnya, yalzamuhu. Kewajibannya adalah kembali. Lantas dia melakukan rukun yang belum dikerjakan, wabima ba'dahu. Dan setelahnya, dan rukun-rukun setelahnya. Kemudian yang kedua, dia tidaklah ingat kalau meninggalkan rukun illa hina yasilu ila maudi'ihi. Kecuali setelah dia sampai ke rukun yang sama di rokaat berikutnya. Maka dalam kondisi ini rokaat yang kedua menggantikan ya, maka rokaat yang kedua badalan anillati rokaat taroka ruknan minha itu sebagai ganti anillati untuk rokaat yang dia meninggalkan salah satu rukunnya. Fayati badalaha birokatin maka dia datangkan penggantinya berupa satu rokaat setelahnya. Dan baik e, kondisi yang pertama ataupun kedua ada ada sujud sahwi baik kondisi pertama ataupun kedua sujud sahwinya ba'da salam setelah salam Contohnya, misalnya ada seorang berdiri setelah melakukan sujud yang pertama di rakaat pertama. Berarti dia tidak duduk di antara dua sujud. Demikian juga tidak sujud yang kedua. Walamma sar'a fil kiraati, dia lupa untuk e, baru sujud pertama dan langsung berdiri. Berarti dia lupa duduk dan lupa sujud kedua. Dia lupa dua rukun. Walam masara fil qiraati ketika dia mulai membaca Al-Fatihah posisi berdiri zakara dia ingat kalau dia belum sujud yang kedua dan juga belum duduk di antara dua sujud maka ini belum sampai kepada rukun yang pertama di rokaat sebelumnya belum sampai di rukun yang sama di rokaat berikutnya maka kewajibannya adalah kembali, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua. Thumma yakumu kemudian berdiri, kemudian melaksanakan mabak yang min salatihi, gerakan-gerakan salatnya yang belum dikerjakan, dan sujud sahwinya ba'da salam. Kemudian contoh untuk kasus yang kedua. Contoh untuk orang yang tidak ingat kecuali setelah sampai pada rukun yang sama di rokaat berikutnya. Ya, sama kasusnya dia koma minas sajadatil ula berdiri dari rokaat dari sujud yang pertama di rokaat pertama berarti belum sujud yang kedua dan belum duduk di antara dua sujud akan tetapi dia tidak ingat kecuali saat posisi duduk di antara dua sujud di rokaat berikutnya. Maka dalam kondisi ini rokaat yang kedua takunu hiya rokaatul ula menjadi rokaat pertama. Sehingga dia yazidu rokaatan secara realita dia nambah satu rokaat dalam sholatnya. Sholat duhurnya secara realita itu lima rokaat. Secara realita lima rokaat meskipun secara hukum tetap empat rokaat. Ini bedakan antara secara realita dan secara hukum. Maka secara realita ya, eh, ya, sholat duhurnya lima rokaat secara hukum ya, realita hukum bukan realita realita dan realita hukum tetap empat rokaat. Fafihadil halah eh, wa fi eh, fi salatihi dia tambahkan satu rakaat dalam salatnya setelah itu dia salam kemudian setelah salam sujud sahwi wa amma naqsul wajibi adapun mengurangi kewajiban <clears throat> fa idza naqasa wajiban maka jika seorang itu mengurangi kewajiban Pantakola dia berpindah dari tempatnya, dari rukunnya, ke tempat setelahnya. Semisal orang itu lupa mengucapkan subhana rabbiyal a'la dan dia tidak ingat kecuali setelah bangkit dari sujud. Maka orang ini telah meninggalkan salah satu kewajiban sholat karena lupa, maka dia lanjutkan sholatnya, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala meninggalkan tasawuf awal karena lupa, beliau lanjut melanjutkan sholatnya dan tidak kembali dan sujud sahwi sebelum salam. Namun tentang uh, kewajiban sholat, ya, maka terdapat perbedaan antara madhab Hambali dan Syafi'i. Ya, kewajiban sholat kalau dalam madhab Hambali itu ada delapan. Semua takbir intikal, perpindahan gerak, demikian juga bacaan-bacaan di rukun Eh, bacaan ketika ruko, bacaan ketika sujud, eh, kemudian ucapan sami Allah liman hamidah, ucapan iktidal rabbana lakal hamdu, itu semua hukumnya wajib dalam madhab hambali. Lain hanya dalam madhab syafi'i, bisa kita katakan dengan terjemah bebas, rukun sholat dalam madhab syafi'i cuma dua. Kunut subuh sama salat uh, sama duduk tasahud awal yang dalam fikih syafi'iyah disebut dengan uh, sunnah abad. Kemudian amasyaku adapun ragu-ragu maka ragu-ragu adalah taradud bimbang apakah ada penambah, menambah ataukah mengurangi. Contohnya adalah bimbang apakah sholat tiga rokat ataukah empat rokaat, maka ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Ya, ima boleh jadi ayat tarojaha ada kemungkinan yang lebih kuat menurutnya. Yang yang dia pilih lebih kuat ahada tarofa ini salah satu dari dua ya, dari dua kemungkinan yaitu menambahi ataukah tambahan ataukah pengurangan. Faya benih maka adalah dia bangun yaitu dia lanjutkan solatnya berdasarkan mata rojah ingdahu. Kemungkinan yang itu rojih atau kemungkinan yang lebih berat menurutnya. Wayutimu alihi dia sempurnakan solat berdasarkan hal tersebut dan sujud sahwinya ba'da salam. Wa imma dan kemungkinan yang kedua layat layatarojah ingdahu ahadul ini Tidak ada yang lebih kuat menurutnya salah satu dari dua kemungkinan faya beni maka dia bangun sholatnya yaitu dia lanjutkan alal yakin berdasarkan angka yang yakin angka yang yakin adalah al akal yang paling sedikit kemudian dia sempurnakan sholat berdasarkan angka yang paling sedikit kemudian sujud sahwi sebelum salam contohnya ada seorang sholat duhur kemudian ragu-ragu Apakah dia sekarang di rokaat yang ketiga ataukah keempat? Kemudian dia taruh jahat bisa memilih kalau itu rokaat ketiga. Fayakti maka dia datangkan satu rokaat lagi kemudian salam. Kemudian e, setelah salam baru sujud sahwi. Kemudian wa misalu mastawa fihi al-amrani. Contoh mastawa yang sama saja antara dua kemungkinan seorang sholat duhur kemudian ragu-ragu apakah ini rokaat ketiga ataukah ke keempat walam yatarojah dan tidak ada yang lebih kuat menurutnya apakah rokaat ketiga ataukah keempat maka dia bangun eh, dia bangun sholatnya berdasarkan yang yakin yaitu angka yang paling sedikit maka dia tetapkan kalau ini rokaat ketiga, kemudian dia, tata, dia datangkan satu rokaat lagi, kemudian sujud sahwinya sebelum salam. Wabihada maka dengan ini, ya tabayana maka jelaslah ya, anak sujud sahwi bahasanya sujud sahwi yakunu qabla salam itu sebelum salam manakala yang pertama meninggalkan salah satu kewajiban sholat karena lupa. Kemudian yang kedua, jika ragu-ragu tentang jumlah rokaat, walam yatarojah dan tidak ada yang lebih kuat menurutnya salah satu dari dua pilihan yang ada. Kemudian yang kedua, sujud sawi itu ba'da salam. Sujud sawi itu ba'da salam dalam dua keadaan. Yang pertama, idza zada fi salatihi jika dia melakukan penambahan dalam sholatnya. jika dia melakukan penambahan dalam sholatnya. dan di antara penambahan eh, ya, bisa jadi adalah penambahan berdiri. Ya, penambahan berdiri misalnya lupa tasawuf awal E, namun baru setengah berdiri, kemudian ingat, akhirnya turun. E, maka ini berarti melakukan penambahan, yaitu penambahan gerakan mau berdiri. E, contoh penambahan yang lain, e, dia masbuk, enggak ingat kalau masbuk, dia sudah salam, sudah tengok ke kanan, sudah salam, tiba-tiba sampingnya kok berdiri. Oh, berarti saya Eh, saya juga harus berdiri, saya datang bareng dengan dia. Hanya dia berdiri. Maka orang ini melakukan penambahan. dia melakukan ziyadah tambahan. Apa ya? Tambahannya tambahan salam. Tambahan noleh. Ya, tambahan salam sekali. Ini, dia melakukan penambahan. Karena lupa dia melakukan penambahan. Ya, maka kalau dia melakukan penambahan berdasarkan kaidah yang ada di sini, maka sujud sahwinya ba'da salam. Ya, maka sujud sahwinya ba'da salam. Ausyaka atau ragu-ragu dan dia bisa tarot jahat ada yang lebih kuat ingdahu menurutnya ahadu tarafa ini salah satu dari dua kemungkinan. Dan termasuk bab ragu-ragu adalah ketika masuk dalam bab ragu-ragu adalah Eh, ketika seorang itu masbuk dalam keadaan imamnya rokok maka nanti boleh jadi seorang itu yakin mendapatkan rokok bersama imam. Dia yakin ketika dia posisi rokok, imamnya masih rokok. Kemudian yang kedua dia yakin kalau tidak mendapatkan rokok bersama imam. Hmm, kalau dia e, yakin tidak mendapatkan rokok bersama imam, ya sudah maka jangan dianggap. Kemudian yang ketiga, ragu-ragu. Tadi itu dapat rukuk bersama imam ataukah tidak, apakah seliringan dia gerak e, turun ruko imamnya naik maka kemungkinan yang ketiga dia ragu-ragu kemungkinan yang ketiga dia ragu-ragu maka ragu-ragu di sini dirinci dengan dua rincian Adakah yang yatarajah alaih? Adakah kemungkinan yang lebih mendekati menurut dia? Ini. Kalau ada kemungkinan yang lebih mendekati menurut dia, misalnya kemungkinan uh, uh, kemungkinan yang ini adalah kemungkinan yang lebih mendekati itu tidak mendapatkan uh, rukuk bersama imam Ya, nanti untuk uh, karena dia tidak mendapatkan rukuk bersama imam, ya, berarti masih ada yang kurang. Nanti dia nambah dan karena uh, karena dia bisa milih, karena dia bisa milih maka sujud sahwinya ba'da salam. Ini. Namun jika yang dia bisa milih, namun e, pilihannya adalah dia mendapatkan e, rukuk bersama imam sehingga dia tidak punya kekurangan rokaat. Dia tidak punya kekurangan rokaat, maka dia terikat dengan imamnya sehingga tidak tidak tidak boleh bikin sujud sahwi sendiri. Ini, dia tidak boleh e, sujud sahwi sendiri. Itu kalau misalnya rokaat pertama. Lain hanya kalau mungkin rokaatnya rokaat kedua. Kalau misalnya rokaatnya rokaat kedua, dia bisa milih dan pilihannya adalah mendapatkan ya, rukuk bersama imam. Ya, maka di rokaat kedua dia sudah ya, sudah sholat bersama imam, berarti dia cuma punya utang uh, rokaat pertama. Maka karena dia bisa milih, maka nanti dia nambah satu rokaat. Ya, karena dia bisa milih, maka nanti ada sujud sahwi, ba'da salam. Ya, karena dia bisa milih. Namun pilihannya adalah dapat. Kalau dia tidak bisa milih, ya, apakah kemudian dapat rukuk bersama imam ataukah tidak dapat rukuk bersama imam, dia tidak bisa milih, maka ngambil yang paling kecil, yaitu yang yakin. Berarti tidak dapat rukuk bersama imam. Nanti dia tambahkan dan nambah satu rakaat dan sujud sahwinya sebelum salam. Kemudian idza zada al imam rakaatan jika imam itu karena lupa nambah satu rakaat sehingga duhurnya lima rakaat. Wa itu biha dan aku iktada biha aku melampaui dengannya. mubtada makna mestinya melampaui. Wa ana masbukun dan aku masbuk. Fahal sholati sahihatun apakah solatku itu sah? Jadi imam uh, solatnya lima rakaat karena lupa, sedangkan saya masbuk kurang satu rakaat. Pas, ini, ini, pas jadinya. Nah, sahkah Salat yang aku kerjakan, wa mal hukmu dan apa hukumnya jika aku tidak e, mengikuti satu rakaat tambahannya imam tadi? E, wazitu rokaatan sehingga aku nambah satu rokaat. Jadinya aku malah lima rokaat. jadinya dia ini malah lima rokaat. Maka jawaban beliau al-qaulu as pendapat yang benar nampaknya ada khilaf ulama. Anna salat taka sahihatun salat Anda itu sah. Jadi salatnya sah imam karena lupa duhurnya lima rokaat. Ini masbuk kurang satu rokaat. Ngikuti imam. Jadinya dia salatnya empat rokaat dia sudah-sudah sah. Li'annaka solaitaha tamatan karena anda solat secara lengkap sempurna. Makna ada mana asalnya melampaui batas, menyakiti, mendolimi. Tapi nggak ada yang pas di sini. Namun yang jelas maksudnya dia uh, eh, iktada di sini artinya melampaui itu biha, aku melampaui dengannya. Maksudnya mengikutinya, sehingga uh, da, uh, mengikutinya di rokaat yang kelima itu. Maka kata beliau salatnya sah, karena salat anda sempurna. Waziyadatul imam linafsihi. Tambahan imam itu untuk dirinya sendiri dan dia ma'zur dalam rokaat yang kelima yang dia kerjakan karena dia lupa. Adapun anda seandainya Anda berdiri dan menambahkan satu rokaat setelah dia. Ya, maka jadinya Anda sholat lima rokaat secara sengaja, maka Anda tambahkan satu rokaat tanpa alasan, maka ini membatalkan sholat. Nah, kemudian eh, sampai di sini berarti selesai pembahasan tentang fikih sujud sahwi. Kemudian kita berpindah kepada oh nanti masih ada sujud sahwi. Ya. Kemudian rajulun yusalli laila ada seorang yang salat malam dan salat malam dua rakaat dua rakaat lantas dia berdiri ke rakaat yang ketiga karena lupa. Fama yaf'alu maka apa yang dia mesti dia lakukan? Maka jawabannya yarji'u dia harus kembali jika tidak tidak kembali maka sholatnya batal. Di Li'annahu ta'ammada ziyadata karena dia sengaja nambahi sholat malamnya. Yang harusnya dua rakaat menjadi tiga rakaat. Dalam masalah ini terdapat nas ini Imam Ahmad, bahasanya jika seorang itu berdiri di sholat malam ke rakaat yang ketiga, seakan-akan dia berdiri berpindah ke rakaat yang ketiga dalam sholat subuh. Iya. Gimana kalau berdiri rakaat ketiga dalam sholat subuh, sholatnya batal? Ya, ini artinya ilam yarji, jika tidak kembali, batalah sholatnya. Ya, ini pendapat saya Ibn Thaymin, dan ini eh, sama dengan uh, Syafi'iyah. Rasanya tidak boleh tidak harus ini sholat malam itu harus dua rakaat salam dua rakaat salam ini sholat malam sholat kemudian taraweh harus dua rakaat salam dua rakaat salam ini seandainya lebih dari itu maka batal ini, ini pendapat saya Ibnu Thaimin demikian juga ini uh, pendapat Syafi'iyah yang mengharuskan tidak ada pilihan lain, ya, tidak ada ampun untuk uh, salat malam, sholat taraweh yang selain dua rakaat salam dua rakaat salam. <clears throat> tidak ada ampun pokoknya. Batal itu kalau uh, tambah jadi tiga rakaat atau jadi empat rakaat, nah, itu batal. Ini. Ya, namun wallahu taala a'lam dalam masalah ini terdapat uh, perselisihan ulama ya, bagaimanakah kalau misalnya sholat malam atau sholat taraweh empat rakaat sekaligus. Ada sebagian ulama yang membolehkannya berdasarkan zahir hadis Aisyah dan ini adalah pendapat Al Albani dan sebelumnya adalah An Nawawi di Sarah Sahih Muslim. Dan oleh karena itu maka uh, ini mahalul ikhtilaf bainal ulama maka berlakulah kaidah tasamuh, kaidah toleransi dan menyikapi apa yang dilakukan oleh orang lain dengan uh, sudut pandang orang lain tersebut. Ya, sehingga wallahu taala a'lam jika memang imamnya meyakini eh, kalau salat malam tersebut itu bisa atau salat tarawih tersebut bisa empat rakaat sekaligus maka tidak mengapa mengikutinya. Ya. Walakin yustasna min hada akan tapi dikecualikan dari ketentuan ini solat witir. Karena witir itu seorang boleh menambahi lebih dari dua rakaat. Seandainya dia witir tiga rakaat boleh-boleh saja. Wa ala hada berdasarkan hal ini fa inal insan maka seseorang jika masuk ke dalam witir dengan niat mau solat dua rakaat dia mau witir tiga rakaat modelnya dua satu maka dia masuk kemudian uh, eh, dengan, uh, eh, masuk dalam witir dengan niat sholat dua rakaat kemudian salam kemudian nanti dia akan datangkan rakaat yang ketiga sendirian akan tapi dia lupa maka dia langsung berdiri menuju rakaat ketiga tanpa salam di rakaat yang kedua maka kami katakan kepadanya lanjutkan sampai rakaat yang ketiga karena witir itu boleh ada padanya tambahan lebih dari dua rakaat. Kemudian musallin ada orang yang sholat, dia berdiri dari tasawuf awal dan sebelum mulai membaca al-fatihah dia ingat apakah dia punya kewajiban kembali kembali turun untuk melakukan tasawuf awal. Dan kapankah sujud sahwi itu sebelum salam ataukah setelah salam dalam kondisi ini atau kasus ini? Maka dalam kondisi ini karena dia sudah tegak berdiri, layar ji. Maka dia tidak kembali. anak infasola, karena dia telah terpisah dari tasahud awal, tamaman 100% terpisah. Karena dia telah sa sampai kepada rukun setelahnya. Sehingga apa hukum kalau kembali? Yukrohu lahu ruju'u. Makro hukumnya kalau sudah tegak berdiri, ya, makro hukumnya untuk kembali. Wa in roja'a, namun jika dia kembali, lam tabetul sholatuhu, solatnya tidak batal. Ini pendapat beliau karena kembalinya hukumnya makro Ini karena kembalinya hukumnya makro maka solatnya tidak batal. Tapi kalau syafi'iyah, kalau dia kembali, solatnya batal. Ini syafi'iyah, kalau dia sudah tegak berdiri, Ya, kemudian karena ramai pada subhanallah ya sudahlah saya tak kembali. Ya. Nah, ya sudah akhirnya kok ya, ramai subhanallah subhanallah. Wah, ini kalau saya terus nekat ini uh, subhanallah nggak berhenti berhenti saya kembali kembali dia duduk tasawuf awal dan batal sholatnya menurut syafi'i ya Kecuali jika dia jahil, kecuali jika dia tidak tahu hukum dan ketentuannya demikian. <clears throat> Non jika dia ngerti kalau dia tidak boleh kembali, ini, kok kembali karena eh, suara manusia, ini, ini, karena suara manusia yang tidak tahu, nah, eh, kemudian dia kembali, sholatnya batal. Ingda syafi'iyah. Tapi kalau saya menurut Thaimin, enggak. Dia kembali tidak batal sholatnya. Alasannya, li'annahu lam yaf'al harama. Karena dia tidak melakukan hal yang haram. Cuma dia punya kewajiban untuk sujud sahwi dan sujud sahwi dalam hal ini adalah sebelum salam. Dan sebagian ulama e, mengatakan wajib baginya untuk lanjut. Walam yarjid dan tidak kembali. Wajib lanjut berarti haram kembali. Ya. Dan wajib lanjut. Ini wajib lanjut. Kalau <clears throat> Jika dia tinggalkan hal yang wajib, ah, dia melakukan hal yang haram. Karena ada ini syafi'iyah. Dia wajib lanjut. <clears throat> kalau berarti kalau dia kembali, dia meninggalkan kewajiban. Melakukan hal yang haram. Maka batal sholatnya. Walam yarji. <clears throat> Dia tidak boleh kembali. Wala yarji dan dia tidak boleh kembali. Dia punya kewajiban ya, sujud sahwi untuk menutupi kewajiban yang dia kurangi dan sujud sahwinya sebelum salam. Nah, kemudian ya. kemudian kita berpindah pada pembahasan seputar salat malam. Apa hukum witir dan apa itu, apakah itu khusus untuk bulan Ramadan? Witir hukumnya sunnah muakkadah di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Sampai-sampai Imam Ahmad dan yang lain mengatakan siapa yang tidak pernah sholat witir maka dia orang yang bejat tidak sepatutnya diterima persaksiannya. Bahwa maka sholat witir itu sunnah mu'akadah tidak sepatutnya seorang muslim meninggalkannya baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Dan witir adalah seorang itu menutup sholat malam dengan satu rakaat. Walaisal witru dan bukalah witir sebagaimana dipahami oleh sebagian orang awam di Arab Saudi kunut yaitu kunut witir. Kunut witir itu disebut witir oleh eh, orang awam di Arab Saudi. Maka kunut itu sesuatu dan witir sesuatu yang lain. Maka witir adalah menutup salat malam dengan satu rakaat atau tiga rokaat sardan sekaligus. Ala kulihal, witir itu sunnah mu'akadah di bulan Ramadan di luar Ramadan dan tidak sepatutnya seorang muslim meninggalkannya. Kemudian kami berharap dari Anda taudih e, menjelaskan sunnah dalam doa kunut. Apakah dia memiliki redaksi khusus dan apakah dituntunkan memanjangkan doa kunut di sholat witir. Jawabannya doa kunut minhu di antara teksnya adalah apa yang Nabi ajarkan pada Al Hasan bin Ali ibn Abi Talib Allah mahdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, dan seterusnya sampai akhir doa yang terkenal. Namun kalau jadi imam, maka yang dia ucapkan Allah mahdina dengan domir jama' karena dia mendoakan untuk dirinya dan makmum di belakangnya. Dan seandainya dia tambahkan, wain atabisyain jika dia tambahkan satu kalimat, munasib yang yang cocok, falah haroja tidak mengapa Walakin layam bari ayutila. Namun sepatutnya jangan panjang-panjang tambahannya. Itolatan panjang tasuku alil makmumin yang menyusahkan makmum. Atau menyebabkan bosannya makmum. Karena Nabi saw marah kepada Mu'ad radul anhu ketika memanjangkan sholat ketika dia jadi imam dengan kaumnya. Dan Nabi sebut orang yang memanjangkan dengan panjang yang tidak perlu yaitu Mu'ad. Nabi sebut dengan afatanun anta ya Mu'ad. Apakah engkau membuat fitnah? Yaitu membuat orang tidak suka dengan ketaatan dan ibadah. Wahai Mu'ad. Kemudian apakah di antara sunnah mengangkat tangan ketika doa kunut? Tolong kemudian uh, uh, sebutkan dalilnya. Maka Sebelumnya dalam fatwa tidak ada kewajiban untuk menyebutkan dalil. Ini apalagi fatwanya fatwa SMS. Ini, eh, apalagi jawabannya jawaban SMS. Ini, itu bisa ya, tidak, eh, boleh, tidak boleh. Ini. Tidak ada keharusan. <clears throat> Dan yang jelas jadi keharusan oleh penanya adalah berbaik sangka. Bahasanya orang yang eh, dia tanyai ulama atau orang berilmu yang dia tanyai itu menjawab berdasarkan pertimbangan dalil. Ataupun menyebutkan dalil, maka itu bukan menjadi sebuah keharusan. Kalau dia kemudian berlapang dada, kemudian menyebutkan dalilnya, maka itu ya tidak mengapa. Kalau tidak, maka itu bukan juga sebuah keharusan baginya. Maka jawabannya na'am minas sunnah di antara sunnah adalah Seorang mengangkat dua tangannya ketika doa kunut karena itu warid berdalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kunutnya ketika beliau kunut dalam salat fardu saat nazilah. Fakadzalika demikian juga terdapat riat yang sahih dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiallahu anhu mengangkat dua tangan fi kunutil witri dalam kunut witir dan beliau adalah salah satu dari khulafa Rasidin yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Maka mengangkat uh, dua tangan ketika kunut witir hukumnya sunnah. Dalilnya adalah uh, sahabat, asar sahabat yaitu Umar bin Khattab yang beliau sebutkan. Kemudian kias dengan kunut nazilah. Maka alasannya dua yaitu uh, madhabus sahabi Umar asar dari Umar, kemudian qiyas dengan kunut nazilah. Baik e, seorang itu jadi imam ataukah makmum atau orang yang salat sendirian. Maka dia kunut witir dalam salat sendirian. Salat sendiri dia kunut e, dia witir kemudian dia kunut witir maka itu dituntunkan. Maka jika Anda kunut maka angkatlah dua tangan Anda. Kemudian berikutnya tentang masalah kunut subuh hukum kunut di sholat fardu dan apa hukum kunut jika terjadi pada kaum muslimin nazilah satu nazilah satu musibah yang eh, yang merata maka kunut fil faraid kunut dalam sholat fardu yaitu maksudnya kunut subuh yang dirutinkan laisa bimasru'in satu hal yang tidak disyariatkan satu hal yang tidak dituntunkan ini Ya, artinya, ya, artinya ulama berselisih pendapat tentang apakah dituntunkan ataukah tidak. Ya, dan pendapat yang beliau pilih itu satu hal yang tidak dituntunkan. Walayam bari fi'luhu namun tidak sepatutnya melakukannya dan mengerjakannya. Ya, kata yang layam bari maka itu dekat ya, kalau menggunakan bahasa hukum adalah makruh. Ya maka kunut subuh yang rutin itu menurut saya Ibnu Saimin tidak dituntunkan dengan status hukum makruh dan demikianlah madhab Hanabila. Hanabila uh, uh, eh, eh, dalam madhab Hambali kunut subuh itu makruh bukan haram. Tidak haram namun <clears throat> makruh. Walakin idza qanatal imam akan tapi jika imam itu memilih untuk kunut subuh karena yang uh, yang mengatakan kunut subuh itu masroh dua madhab. Syafi'i sama Maliki. Ini Syafi'i sama Maliki. Ini, kalau Hambali tidak masroh, statusnya dengan status hukum makruh. Demikian juga Hanafi. Akan tapi jika imam itu kunut, maka ikuti imam. Ini. E, ikuti imam. Li'anal khilafah syarun karena perselisihan itu satu hal, menyelisihi imam adalah satu hal yang jelek. Ya, dan kaidah mengatakan makruh itu menjadi mubah jika ada hajat. Ya, dan mengikuti imam adalah hajat mengikuti imam itu hajat. Menghilangkan syar itu hajat. <clears throat> Wa inna zalabil muslimin jika terjadi pada kaum muslimin musibah yang merata maka tidak mengapa kunut yaitu kunut nazilah. Li su'alillahi ta'ala untuk mohon kepada Allah ta'ala raf'aha agar menghilangkan nazilah eh, dan musibah atau bencana tersebut. Kemudian hukum sholat taraweh dan jumlah rokaatnya. Sholat taraweh adalah sunnah yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalilnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari ibunda Aisyah radhiallahu anha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat fil masjid sholat di masjid pada satu malam yaitu malam-malam Ramadan dan sholatlah mengikuti sholat beliau nasun banyak orang dan bila salat minal qabilah di malam berikutnya wa kathur annasu dan banyaklah orang ikut bersama beliau. Kemudian orang-orang kumpul di malam yang ketiga ataukah keempat dan Rasul tidak keluar untuk salat bersama mereka. Tatkala pagi tiba Rasul mengatakan, "Aku mengetahui yang kalian lakukan. Tidak ada menghalangiku untuk keluar menemui kalian kecuali ku khawatir sholat tersebut terawih diwajibkan atas kalian dan ini kejadian di bulan Ramadan. Adapun jumlah rokaatnya maka itu sebelas rokaat berdasarkan hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha. Aisyah ditanya bagaimanakah sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Fakolat maka ibunda Aisyah mengatakan Nabi tidaklah menambahi dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tidaklah menambahi dari 11 rakaat. Dan jika seorang itu sholat 13 rakaat, maka tidak mengapa. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiallahu anhu ya, kanat adalah sholat malamnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam itu 13 rakaat. Yakni yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas adalah di waktu malam diatkan oleh Al Bukhari. Dan taraweh dengan sebelas rakaat itulah yang thabitah, itulah yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itulah yang sahih dikerjakan di masa Umar. Diriatkan oleh Muwatta dengan sanad min asahil asanid yaitu sanad yang paling sahih. Namun inzada ala dalika jika lebih dari 13 rakaat juga tidak mengapa menimbang bahasanya salat malam tidak ada batasan maksimalnya. Yang ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang tata cara salat malam yang mengatakan dua rakaat salam dua rakaat salam walam yuhadid dan Nabi tidak membatasi dengan angka tertentu. Ditambah waroda terdapat dari salaf fidalika tentang masalah jumlah rakaat salat raweh anwaun ada beberapa macam ada yang 36 rakaat ada yang ini wal amr sehingga uh, wal amr fidalika wasi mau 11 mau 13 mau 23 al amru fidalika wasi itu longgar-longgar saja cuma yang afdal menurut beliau adalah mencukupkan diri dengan yang berdalil dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yaitu 11 atau 13 rakaat Tidaklah sahih bahasanya Nabi sholat beliau atas salah satu khulafah Rasidin sebanyak 23 rakaat. Riwayat 23 rakaat yang menurut beliau daif. Bal asabit bahkan yang valid dari Nabi dari Umar radhiallahu anhu adalah 11 rakaat di mana Umar memerintahkan Ubay bin Kaab dan Tamin Adari untuk menjadi imam bagi banyak orang dengan 11 rakaat. tadi dia kelima Malik. Dan inilah yang paling cocok dengan semisal Umar Radul Anhu. Yaitu antakuna siratuhu yaitu perjalanan hidup beliau. Sebagaimana perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami tidak mengetahui sahabat menambah lebih dari 23 rokaat. Dan kami tidak mengetahui ada sahabat yang lebih dari 23. Berarti sahabat yang 23 ada namun bukan Umar. Fal adzahir khilafu dalik. Bahkan zahirnya kemungkinan yang lebih mendekati itu malah tidak seperti itu. Telah lewat perkataan Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menambah di bulan Ramadan, tidak pula di luar Ramadan, lebih dari e, 11 rakaat. Adapun ijma sahabat, Eh, radhiyallahu anhum tidaklah diakuan dia adalah hujah karena di antara sahabat ada khulafa Rasidin yang Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti mereka dan karena mereka adalah sebaik-baik generasi min hadil umat dari umat ini. Iya. Ada yang semangat dengan 23, ngotot dengan 23 mengatakan itu adalah ijma sahabat. Iya, itu ijma sahabat. Eh, maka beliau katakan, betul ijma' sahabat itu hujah. Non ketahuilah bahasanya, perselisihan dalam jumlah rokaat sholat tarawih dan semacam itu mimma yasuhu fihil istihad. Adalah perkara istihadi. Perkara yang diperbolehkan istihad di dalamnya. Sehinggalah yang bari tidak sepatutnya menjadi pemicu lil khilaf, perselisihan, pesyikok, dan pesangketa di tengah-tengah umat. Khususan lebih-lebih lagi salaf telah berselisih tentang jumlah rokaat, salat raweh, semisal di kalangan tabiin, mereka eh, mereka jumlah rokaat yang mereka kerjakan macam-macam. Walaysa fil mas'alati dalilun yamna dan tidak ada dalam masalah ini dalil yang menghalangi untuk terjadinya istihad di dalamnya. Dan suku indah apa, ucapan salah satu ulama kepada seorang yang menyelisihinya dalam masalah istihad dalam perkara yang memang sair boleh istihad di dalamnya. Beliau katakan saya engkau dengan engkau menyelisiku maka sesungguhnya engkau telah mencocokiku. Maka kita berdua yara berpandangan wajibnya mengikuti apa yang dia lihat itu sebagai kebenaran. Di mana perkara tersebut adalah perkara yang boleh istihad di dalamnya. Nas Allah Ta'ala li jami'at taufiqa lima yuhibu wa yaradha kemohon pada Allah agar Allah memberikan taufik ya, kepada semuanya untuk melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ribai. Ya, maka intinya tentang jumlah bilangan uh, salat taraweh beliau katakan ini mahalul istihad ya, fihi istihad dan beliau simpulkan itu bahasanya al amru wasi' itu longgar mau 23, mau 11, mau 13, mau 40 rakaat atau yang lain. Itu satu hal yang longgar. Cuma beliau al-afdal adalah 11 e, rakaat dengan alasan yang telah beliau bawakan. E, hukum doa khatam Al-Quran di Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Saya tidak mengetahui untuk uh, untuk khatmatul Quran, doa khatam Al-Quran di Qiyamul Lail saat bulan Ramadan, saya tidak mengetahui itu sebagai satu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari para sahabat. Ya tentang masalah uh, ini berarti khatmal Quran secara umum. Doa khatam Al-Quran di Qiyamul Lail di bulan Ramadan, saya tidak ketahui sebagai salah satu sunnah Nabi ataupun sahabat. Royatu maksimal yang uh, ada dalil yang ada dalam masalah ini adalah Anas bin Malik radhiallahu anhu karena idza khatam al-Qur'ana adalah beliau Anas jika khatam Al-Qur'an beliau kumpulkan keluarganya kemudian berdoa dan doanya Anas ini tentu di luar salat Thumma inna fi hadil khatmah ma'akauni halam yathbut. Kemudian dalam doa khatam Al-Quran ini di samping itu tidak. Lam yathbut laha aslun minas sunnah tidak memiliki dasar dari sunnah Nabi. Fiha di dalamnya anak nasa, bahasanya manusia walasia atau perempuan mereka banyak hadir di masjid tertentu untuk kemudian menunggu doa khatam Al-Quran bidalika da, maka terjadilah karena hal tersebut ikhtilat antara laki-laki dan perempuan ketika keluar dari masjid Mahwa maklumun satu hal yang telah kita ketahui bagi orang yang menyaksikannya. Ya, maka menurut pandangan pribadi saya Ibnu Thaimin, itu tidak ada tuntunannya. Doa khatam Al-Quran yang biasa di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi di malam 27, eh, itu di hari ke 20 eh, di hari ke 27 maka itu satu hal yang tidak ada tuntunannya tidak ada dari nabi tidak ada dari sahabat namun Beliau katakan, sebagian ulama mengatakan itu dianjurkan untuk khatam Al-Quran dengan uh, eh, bihada doa dengan doa ini. Dan seandainya imam ja'al al-khutmah fil qiyam fi akhir lail Jika dia menjadikan uh, eh, doa khatam Al-Quran itu adalah fil qiyam di salat al-qiyam di akhir malam wa ja'alaha makanal kunuti minal witri dan dia jadikan sebagai pengganti doa kunut witir wa qanata dan dia kunut lam yakun fi hadza ba'sun maka ini tidak mengapa karena statusnya adalah doa kunut witir li anal kunuta masru'un karena kunut itu masro satu hal yang disyariatkan. Ya, kalau di Arab Saudi di sepuluh hari yang terakhir ada kebiasaan ya, ada sholat di awal malam ini disebut raweh dan nanti akan ada sholat di akhir malam yang ini disebut dengan sebutan sholatul qiyam yang disebut dengan sebutan sholatul qiyam maka beliau katakan seandainya imam itu ja'alal khutmah fil qiyam ay fi sholatil qiyam Salatul qiyam itu kapan? Di akhir lail. Di akhir malam. Di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian eh, pada asalnya dia harus kunut dan dia kunut, maka ada doa kunut. Maka eh, kemudian doa kunutnya itu isinya adalah doa khatmal Al-Quran. Beliau katakan itu tidak mengapa karena statusnya kunut. Dan kunut satu hal yang masru'un, satu hal yang disyariatkan, satu hal yang dituntunkan. Dan dasar ulama yang menganjurkan khatam Al-Quran, tadi dikatakan sebagian ulama, menganjurkan khatam Al-Quran di uh, saat sholat taraweh, ya, dasarnya adalah sebagaimana perkataan Imam Ahmad, ya, perkataan Imam Ahmad yang mengatakan, saya menjumpai penduduk Mekah melakukannya. Ya, saya menjumpai penduduk Mekah melakukannya. Yang ini dimaknai uh, sebagai ijma' sebagai amal yang mutawaros, amal yang berkesinambungan sejak dulu. Itu alasan utama uh, orang yang menganjurkan untuk membaca doa khatman Al-Quran di akhir uh, di akhir Ramadan di saat salat taraweh. Itu dasarnya adalah karena klaim kalau itu satu amal yang sudah terus menerus sejak Eh, masa awal sampai masa Imam Ahmad sehingga Imam Ahmad mengatakan saya melihat penduduk Mekah melakukannya. Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Uh, bagaimanakah jika tambahan bacaan, contoh bacaan surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat, e, membaca surat setelah di rokaat yang ketiga dan keempat tidak makruh. Tidak makruh, bahkan terdapat hadis yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Bacaan doa pada tasawuf awal yang seharusnya dibaca setelah tasawuf akhir. Yeah. Yeah. Maka bacaan doa pada tasawuf awal insya Allah hukumnya boleh sehingga tidak mengapa tidak memerlukan sujud sahwi. Bagaimanakah jika seorang yang melakukan angkat tangan jika sedang berjamaah dengan jamaah yang angkat tangan jika witir? Tetapi jika bersama jamaah yang tidak angkat tangan, maka dia pun tidak angkat tangan. Maka semestinya dia angkat tangan. Ya, tadi beliau katakan sahih dari Umar, kalau beliau angkat tangan untuk kunut witir. Apa hukum membaca takbir e, pada perpindahan gerakan sholat bagi makmum? Bagaimana kerja makmum lupa membaca takbir tersebut? Tadi Eh, ini itu namanya takbir intikal ulama berselisih pendapat kalau hambali itu wajib sholat kalau syafi'iyah itu sunnah e, maka jika dia makmumnya statusnya masbuk e, dan dia meyakini kalau itu hukumnya wajib maka ada sujud sahwi ya, ada sujud sahwi karena meninggalkan kewajiban karena lupa Ya, namun jika dia meyakini kalau itu hukumnya sunnah, ya tidak sujud sahwi juga tidak mengapa karena meninggalkan hal yang sunnah. Apabila terjadi perselisihan pendapat di antara ulama dalam khilaf yang sair, khilaf, khilaf yang diperbolehkan khilaf di dalamnya, sikap apa yang kita lakukan dalam praktek pribadi, apakah memilih salah satu seumur hidup ataukah gonta-ganti dalam prakteknya? Jawabannya adalah yang pertama memilih salah satu. Memilih salah satu kalau dia bisa memilih sendiri maka dia memilih berdasarkan dalil-dalil yang ada. Jika tidak maka dia taklid dengan ustadznya ya, atau dengan kiainya. E, maka misalnya dalam e, e, dalam masalah kemudian kunut subuh, insya Allah itu termasuk khilaf sair, khilaf yang diperbolehkan maka pilih salah satu Ya, tidak kemudian gonta-ganti, kadang konon subuh, kadang tidak, bukan demikian. Ya, khilaf tanawo yang itu kadang gonta-ganti itu berlaku untuk satu hal yang semuanya berasal dari Nabi dan semuanya sahih dari Nabi kemudian dikompromikan dengan cara itu gonta-ganti kadang begini kadang begitu. Ya, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala subhanaka allahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuhu ilaik.